Halo, nama saya Selamat. Saya adalah manusia kecil. Ada beberapa jurus yang saya mau perhatikan kepada Anda semuanya. Kodok melompat. Tembakan. Suara gendang Pencak silat hmm. bonus buat penonton semuanya. suara lemparan bom. Suara orang ketawa.